Dek, dek, dek, jenengmu sapa? Jenengmu, eh? Nunu, Lulu, jarane wakil gubernur arek iku nek nyanyi kok wiritan. Santri cak santri. Iya, seneng lagi. Ket sing diguyu kon cari wiritan. Terus ngisi aku, wong burung telat tak rapi cak. Ngono to. Mangin ngisi aku, ngisi aku. teman saya. <laughs> Oh, ngono ya. Mbak Ii, Mbak Ii. Oh iya, iya. Wis iya, iya. ya. karo Mas ya. Oh iya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke. Kita masih punya dua kelompok, Cak Suko. Pak, Pak Wakil Gubernur harus kita eman-eman ya. Dia masih punya cita-cita yang jauh, yang panjang. Tenggorokannya agak sakit dan dia... Eh, jadi ojo dikon nyanyi ya. Oh, aku seru lah kualitasnya itu ingin kemudian. so, ah, saya jadi ada tiga macam manusia dalam hubungannya dengan nyanyi atau lagu satu man orang yang bisa nyanyi ini variabelnya banyak ya ono sing iso nemen ono sing tepak ono sing tapi pokoknya siji nomor loro wong sing gak iso nyanyi ya nah kategori ketiga wong sing ojo sampak nyanyi jogon nek perlu mengerahkan tentara 300. pojo sampak metu. juga. gitu ya. Oke. Kita eman-eman beliau tolong kasih beberapa beberapa nasihat kepada adik-adik ini calon-calon pemimpin. Uh, mari Cak Saipul, Gusipul mulai gak apa ya. soalnya meni kudu nyambut gawe gak koyo dapurmu iki ya. <laughs> Ayo, ayo saya itu senang terus terang acara yang seperti ini ini buat kami penting untuk ngrungokno barang-barang sing gak enak itu. <laughs> Sing kau enak metu kabeh ngene asli metu kabeh. Asli sing gak enak-enak sumpah metu kabeh. <laughs> Terus terus itu enak itu dirungokno direnungkan. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Dan saya bersyukurlah ada Kiai Kanjeng ini. Sebab kalau nggak ada kiai kanjeng ini Cak Nun di dalan-dalan kono nek karu-karuan memimpin demo ngejak presiden koyo mudun semua kabeh. Balas eh, balas kesempatan. Eh, eh, ini ini ada kiai kanjeng Cak Nun seperti ini luar biasa menurut saya. Manfaatnya besar lah. Sudah 22 tahun. Ya Agung teman-teman ini, teman-teman ini, yai Kanjeng ini sudah 22 tahun. Saya waktu Cak Nun mulai merintis saya dampingi waktu. Iya. <laughs> eh, saya ikut mengikuti lah prosesnya. Ini tanya sama teman-teman sebagian masih ada. Ini ya betul ya. Cuman waktu itu saya <laughs> saya bagian angkat-angkat. Jadi angkat-angkat speaker, angkat-angkat karena pingin ya dapat banyak lah dari Cak Nun itu. Ya berangkat dari situ ya, ngangkat-ngangkat ya jadi sopir, ya jadi macam-macam. Ya waktu pacaran juga saya ya lihat gitu dari jauh waktu waktu bikin sabrang gitu. Saya itu waktunya luar biasa. Jadi menurut saya luar biasa lah staminanya dari dulu sampai sekarang ya tetap seperti ini. Kabeh wong dipisui. ya ndak presiden ndak apa dipisui. SKP ya, itulah Cak Nun. Jadi ini satu kekuatan yang diperlukan untuk bangsa ini. Ya, jadi ya tetap harus dirungokno yang seperti terutama yang di pemerintahan ya kayak saya ini kira perlu dirungokno biar kita tidak tuli ya, biar kita hati kita terbuka ya. Memang Memang gak enak kadang-kadang ya gak enak. Mulai mangus kudu mulai rajane ora. Mulai mulai mang kudu mulai nih tapi ya tapi ada sesuatu yang lebih besar untuk kalau kita mau apa terbuka, mau jujur melihat hal-hal yang seperti ini. Bisa jadi ini akan memperbaiki kita semua, memperbaiki bangsa ini, tidak semuanya kata Cak Nun tadi bisa kita cerna dalam majelis yang seperti ini. Tapi tidak tidaknya server kita ini jadi baik. Pak. Ini tadi kayak ini kan didandani server ya sampai Pak. Jadi cara berpikirnya di, di apa digali terus ya. Atine dibuka, diupeng sampai sahwat-sahwatnya barang dimunculkan. Jadi ini semua diaduk-aduk menjadi sesuatu yang menurut saya insya Allah lah ada manfaatnya di masa-masa yang akan datang. Saya dulu pernah seperti adik-adik juga. Awalnya saya juga pendengar. Awalnya saya juga mengikuti seperti adik-adik ini yang rungok no, nonton. Yo ya, kapan aku kapan kapan munggah di panggung lah. Kapan kapan nonton dari situlah semuanya itu. Dan ini alhamdulillah adik-adik sudah berani naik. Ini sudah angkat tangan. ini sudah luar biasa ini. Sudah top itu. Sudah menurut saya saya dulu waktu mahasiswa masih belum berani seperti itu. Tapi mahasiswa-mahasiswa sekarang luar biasa dan saya percaya salah satu yang ada di sini nanti kalau jadi presiden, insya Allah akan jadi presiden yang utuh. Presiden yang utuh itu penting. Terima kasih ya Nun, matur nuwun. cukup oh, mik. Meteni. Meteni. Eh? Jadi kemarin ada teman saya begini. Kan pakai ini. Satu ini. Putus-putus. Putus-putus. Setiap banyak putus-putus. Dikasih sama panitia yang ini. Tidak mau dia. Sampai jangan bohongi saya. Ini ada kabelnya aja putus-putus. Apalagi yang kita nggak mau dia diganti tuh. Ada, ada kabelnya aja putus-putus. Diganti yang tidak ada kabelnya. Dan yang terakhir begini. Adik-adik sekalian ini ini penutupnya begini bahwa majelis seperti ini, forum seperti ini adalah pengingat buat kita semua. Bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada yang membuat kita. Oleh karena itu, kebiasaan ingat ini penting. Termasuk nanti kalau punya istri, buat yang laki-laki. Atau buat yang putri punya suami. Saya punya teman kemarin, jangan Sudah kawin, 10 tahun. Dia biasa naik motor. Rame-rame begal kemarin dia sama istrinya. Setelah itu beli bensin. Setelah beli bensin dia pergi. Diuber-uber mandek. Terus khawatir dianggap begal. Tambah banter. Sampai akhirnya kira-kira 5 kilo baru dia bisa berhenti. Sampai pak tangkon mandek terus saya. Saya takut pak, saya pikir sampean mau begal. Maksudnya apa pak kok nyuruh saya berhenti? Saya cuma mau ngasih tahu sampean kalau istrinya sampean ketinggalan di pom <laughs> hmm. kemudian yang kedua, pesan buat yang mau cari istri. Carilah istri yang memang bisa mengelola rezeki dengan baik. Bisa mengelola nafkah dengan baik. Teman saya ini teman saya ini. Ngasih istrinya uang 50 ribu. Tolong dek ini buat belanja seminggu. Kata istrinya, mas jangankan seminggu 50 ribu mas. Satu tahun saya siap. Lo sekarang mau belanja gimana? Saya belanjakan kalender. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ya. Gak, gak, gak. Saiful, ini kan asli ini Jadi rotok meduro-meduro detik. naik nek meduro kudu tak hati ini. Jadi cara saya, masa aku kata awakmu ini Bul. Loh. Kesipul Masya Allah. Masa ngono aku. Masa ngono aku. Masa kan begitu gitu tak uh kan ngono itu itu kan itu kan lebih tinggi dari kalimat toyib kan begitu kan. Nek aku Masya Allah. Alhamdulillah. Ini gak cocok ya dapuramu kok dengan orang Gak cocok. Berarti nek wong Madura iki kudu dijadrani ana Madura. Sepurane ya rek sabar ya. Madura Pak Sepuri tangane ngene Mas, ndek cendela. Kondektur lewat Pak. Tolong Pak, tangannya jangan keluar jendela. Nanti kan kalau ada tiang ambrol sampai tangannya. Tambah kita. Ono wong lihat mana Pak sampai nanti kan pedot iku nek ono jembatan ini tuh. Ngene. Ya aku wedi nek Saiful ngene iki lho. Ah, kita harus tahu dia juga punya rakyat yang di Madura. Cara memperlakukannya itu harus tahu. Jadi nih ngomong ini Pak, tolong jangan keluarkan anggota badan sampai nek tangane metu Gue ono jembatan ambrol ah, jembatan ini. Oh iya ah, iya iya. Ah ngono kayak menurutku dheke. Ngono. Ngono nek kon ngomong pejot tangan sampean ngene dek. Ngono Jadi gue gak gak kira belum itu. Itu itu sifat orang Jawa Timur asli nih kan gitu. Ya apa? Memang ada beda adat, beda kebiasaan, beda juga eh, eh bahasa itu kadang-kadang juga penting. Saya kemarin di Sampang, Madura. Lalu saya di sana tiga bulan ya, waktu pilihan gubernur putaran ketiga. Ya. Inap di sana. Saya ketemu sama ibu-ibu, anaknya banyak, delapan. Saya tanya, Bu, kenapa tidak masuk KB biar anaknya tidak banyak-banyak? Bu, gimana Pak Wagub? Karena masuk KB jadi anak. Pun tak masuk KB, tak nyaman Bapak. Ya, teman sekalian. Mudah-mudahan ini tetap ini ini menunjukkan bagian belajar berdaulat ya. Gak acara kudung ini Kudung regulasi ini macam-macam. Oke, regulasi penting. Tapi lebih penting dari pagar adalah sawahnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai negara, sistem atau apapun mem lebih mementingkan pagar daripada tanamannya. Tanamannya lebih penting tapi tetap harus ada pagarnya. Nah, para ulama konsentrasinya biasanya ke pagar, pemerintah ke pagar, tidak konsentrasi untuk tanaman dan sawah. Nah, mulane wakil gubernur Rene itu untuk justru menikmati bertanam kayak ngene iki. Gitu sampai alang-alang ditokno teko cangkeme sembuhan. Jadi ini tak ceritanya terakhir ya. Saya, beliau tadi bener ngomong ini. Aku ngomong aja nih di Cipul, ya aku naik gak karo Kiai Kanjeng Pul. Kan dhewe to kelakuanku, Mas. Wong Pak Harto tak dukno. Gus Dur tak unggahno. Mari ngono modon aku sing nampung sing ngeterno mulai teko istana. Lah nek keadaan koyo ngene iki mosok aku trimo sejane. Mulane aku karo Kiai Kanjeng karo Mak Nyai cek gak muring-muring di Jakarta. Iki nek gano iki nek aku sembuh tak dukno presiden piro ae iki ngono aku. Saya pul ro iku. Mangkane iki aja bubar <laughs> terus terus. Bubar. Janun gawat pindah di jalan-jalan. Kok sampai bal-balan nih lho Pak. Bal-balan ini jarno ae. Lek bal-balan terus dihentikan nanti jalannya bal-balan ini jalan-jalan. Kita gitu. ya sama dengan ini ya sudah ya ini. Karena forum seperti ini ini semuanya diutamakan, isinya diutamakan, bungkusnya juga diutamakan. Orang ngomong isi tok kadang-kadang jenuh. Orang ngomong bungkus tok juga ya dangkal. Itu seperti BH dan isinya lah. Itu Ya boh, jelas jelas Dia jam ini sini ya. Bul, ayo dah. Sing lo tak detail nak cerita itu. Eh. Maksudnya ya apa biasa di sini itu, eh. Iya, isinya penting, BH-nya juga penting. Oh. Gitu, artinya... Keris manjing warongko. Gitu? Iya. Nek keris tok enggak bahaya, nek rongko tok ya, ya kayak apa lah Iya ya? betul. Ya itu jadi semua kena harus dua-duanya apalagi zaman sekarang kemasan itu penting jilbab juga harus bagus jilbabnya yang menarik yang keren jadi kelihatan tapi jilbab PHP bungkus HP tapi nek jerone sama capek kan ya ya Loh, ya. Nah ini substansi, substansi. Ya tapi jerone ape, tapi kalau bungkusnya jelek orang tidak akan menarik gitu. Saya contoh ya, saya punya teman. Hmm. Kebetulan dia ini UMKM. Jadi dia UMKM, jadi dia jualan kacang. Bungkusnya salah salah Mas Abram. Bungkusnya asal siap, kacangnya enak. Tapi bungkusnya asal-asalan akhirnya lakunya sehari cuma dua bungkus tiga bungkus. Setelah kemasannya dirubah menjadi lebih menarik, keren. Itu akhirnya sehari bisa 25 bungkus. Padahal isinya sama. Isinya sama, tapi bungkusnya menarik. Tapi kalau cuma bungkusnya yang baik, orang akan beli sekali setelah itu nggak akan membeli lagi. Itulah pentingnya isi dan bungkusnya. Isinya penting. Nah, bungkusnya saya mau Cak Cak Nun minta detail. Bungkusnya juga harus inovatif. Ya gak iso bungkus itu cuma pak mandek ya. Terus ya nggak berubah harus dinamis. Bungkus itu dinamis. Contoh BH ya. BH itu Enggak, enggak ini ngomong ngomong ini BH itu kan juga inovatif. Coba BH zaman Bambah kita dulu itu kan rumit sekali itu. Rumit sekali. Itu tanpa rehake burine ngene ini Mbah jangan. Rumit, rumit. Loh enggak, ini dulu saya mbah saya kan pakai itu. Ya yang burine tampar gitu jangan sing gue kok ya. ini angel. Nyopote angel. warnanya yo kusam. Nah, tapi ini BH yang terbaru ini masih diproduksi. Minggu depan akan di launching. Itu BH pakai remote. Wah. ini bungkus yang inovatif ini. Nah ini menghadapi MEA ini masyarakat urban ASEAN. Ini penting untuk mem memper mem memikirkan isi dan bungkus. Selamat malam. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan ya. Eh, jelas ya keahliannya di bidang Okay. Ini untuk terakhir ya, saya, ingin menjelaskan beliau ini dulu wartawan dan manajemen di Detik. Dulu kalau tidak ada Detik, setiap hari apa terbitnya? Setiap hari rebu tidak ada reformasi. Karena detik yang maju habis-habisan. Dan saya menulis setiap setiap minggu dan aku ngomong kon beliau gak enak kan dia. Dapurmu beliau ya. Kaya kon sapa Aku mang beliau beliau sesuk ilatku lo gak gelem protes ilatku. Eh, eh, eh, ya, iya, ilatku berdaulat apa sama nih beliau beliau tuh dan seterusnya jadi beliau ini oh eh beliau men ini rek pada pada suatu hari jadi Mas Saiful ini dulu kan ya dari Pasuruan Jombang Jakarta Unas gak, gak tamat ya tamat eh, tamat Oh temenan ya. Saya masuk kuliah 85, lulus 2003. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Gara-gara melok sampean. ya jadi bagian dari reformasi adalah saya acara begini di UNAS, di UNASnya beliau, di Judi Sakti. Teman-teman sekalian kalau saya mau ingatkan ini, ini bulan Mei. Dan ini adalah bulan pengkhianatan yang luar biasa. Tapi saya nggak akan ceritakan sekarang. Ya pokok intinya gini, jadi suatu hari aku iki ngejak Pak Harto, apa jenisnya, Aku ngomong Pak Arto sampean itu ngomong apa gak iso dipercaya wong saiki. Sampean terus kadung gak wis salah Al-Fatihah e, sak Quran salah kabeh sampean. Tapi ma, tapi Allah masih mem, memberikan peluang kepada sampean. Maka Pak Arto ajak nang masjid untuk husnul khotimah dan seterusnya. Tapi murgo wartawan cangkeme koyok ngono mencuri gaya aku, akhirnya aku ambil kedaulatan saya. Begitu sampai di masjid, masa sudah kumpul di situ, aku telepon Pak Arto, Pak Arto gak usah nang masjid. Sampai wiritan di oma, kayak sing tak kena sampean ini. Bener ya? Sing di kini, saudara saya batalkan acaranya. Dia bilang, saya membawa surat Soeharto, sumpah empat hal. Satu, tidak akan jadi presiden lagi. Dua, tidak akan ikut campur atas, atas pemilihan presiden. Nomor tiga, sumpah siap diadili oleh pengadilan negara. Nomor empat, siap mengembalikan harta yang dibuktikan oleh pengadilan sebagai harta rakyat tanda tangan dia yang bikin konsepnya saya. Jadi Pak atau siap diadili kapan saja. Saudara saya Pak atau saya larang ke sini, tapi dia siap empat hal ini. Dan saya bertaruh kalau anda berani melakukan ini diri jiku. Nek onok sing wani ngadili suatu diri jiku. Aku ya wedi di diketok temen gitu. Eh. Tapi alhamdulillah kak terjadi. Wes, artinya gagal acara itu saya gagalkan terus aku nanggus Dur. Nah, beliau ini sedang beliau memang di rumah Dur untuk beberapa tahun. Terus aku nang gone Gustur, Gustur wis krungu nek aku nggawa Pak Harto tapi tak batalno dhewe terus Dur ngomong ini Ini kak engko tanggal 3 Maret. Pak Harto tak susule jam 8 terus tak gawa nang Istiqlal Jam songo sampai langsung istiqlal yang kok diupacarain di kono. Temen sampai gus Iya terus sih tak susu lewat sampai langsung anu Istiqlal. Wes akhirnya kita tunggu minggu depannya tanggal 3 Maret hari Minggu. Terus begitu aku mulai di komedi Gus Dur, saya pun di kono Terus wartawan kebetulan aku di njaba, wartawan takon, oh apa cak nang Gus Dur ga Gus Dur nyeluk nyusul Pak Harto tanggal terlalu ini ini ini ini, Wes, wartawan semangat. Wah ini berita besar ini akhirnya wartawan melebu Gus Dur, Gus Dur ditanya. Gus terusnya kajingin anu sampean kajingin nyusul Pak Harto tanggal terlalu ngene ngene ngene ngene. Gus Gus Dur ngene. Jari sapa? <laughs> Ngene. Ora apal mungkin nggih. Tadi Cak Nun bilang gini-gini, ah biasa Cak Nun ngomong gak gak susu biasa. E. Terus ngene. Terus nawar-nawani dhek dhewe. ayo gejur. Tapi ngono-ngono iku gak kok jahat karo aku, ancane nggarap aku dhek. Suwenengane ngene iku. Hmm, tak terus kan dilungkas. Akhir aku ndolek dino aku nanggone gone gejur sama Ustaz Haidar sama Hasan Alwi. Ditemoni Saiful, ndi gejur, Bu? Terus aku dilepokno gejur pas turu rada lara ngene iku. Terus aku Gus nyuwun sewu Gus niki rada urgen. Gus, oh, apa ya? Apa ya? Iki aku didekani ana wong topo teko Pacitan iki. Wadadot nggen kula ning Gus kok li kajenge ngandani nek sampean iki dilungkas oleh tugas gede. Jadi sampean kudu fresh, kudu energi nih prima. Terutama meripat sampean kudu beres. Nah, ah pesene tentu. sampean kok kok jadi pemimpin, tapi syaratnya saya ingin Gus. Jadi sampean di disehatno nah, awake mripate juga pian lah carane iki pesene wong topo iki sampean ndolek godhong waru situ ae sok gede-gede terus sampean ndolek ember sampean kum banyu iku terus sampean al-fatihah ping 7 sampean tempel ndek batuk sampean ket Gustur langsung kepul golekno godhong waru nggih, gawe pul malah wayu nang mburi gawe godhong waru. Loh karo embere karo banyune pul. Nggih, akhire dalam waktu cepet langsung nggih pinggire Gustur turu iku ana ember, ana banyune, ana godhong waru dikum. Dikum terus Gustur alfa, teka, ping 7. Ngene aja, nggih Gus, ping Gus. Aduh, aduh. Waduh, nang ndang ndang itu ditempelane ceklek ngene to karo turu ana godhong waru kapok kon. tuh Sayangi gurung ana smartphone ya, saya tak foto aku. Nek gak tak Facebook no temen kenal. Kurang ajar ya. Aku jek ngomong-ngomong dhewe marang aku jare ngapusi tak bales kan. Aku sewen njaluk Gusti ngene karo godhong waru. Kapok kenal. Mati. Nyeneng lho. Aja muring muringan anu rek ya. Karena sejak tadi wong cilik, delok ngulu-ngulu terus ngene Kalau kamu gampang sakit berarti kamu orang yang rapuh. Kalau kamu gampang marah berarti kamu orang yang tidak punya kekebalan mental. Gitu loh. Wong aku gusur garap-garapan kayak ngono lho, no? Ono kiai nomor N NU tak deleh, tak deleh godong waru iki lho. Ya apa? Lah salah dhek ngono, aku meneng-meneng kok dijari biasa tak ngomong ngampung ngawur. Mule kucur topo arek ya, ya. Yes. Akhirnya wes ngono ya, ngono ya. Tepuk tangan untuk beliau. Itu mek cerita pikir itu hanya bisa terjadi sesama orang Jawa Timur, ya. Tidak mungkin kalau Gus Dur bukan Jombang, Saiful bukan Jombang, saya bukan Jombang tidak mungkin terjadi karena itu Jawa Timur. Di Jawa Timur ini Hamengkubuwono yang sebenarnya. Jawa Timur adalah Mangkunegoro yang sebenarnya. Jawa Timur adalah pemimpin Indonesia. Harus lahir pahlawan-pahlawan baru. Harus lahir hari pahlawan yang kedua di Surabaya. Ibu kota negara akan kita kita pindah ke Jawa Timur. Ngono repot. Nang wis, nang wis.